Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina <clears throat> wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله kehidupan yang kita jalani sebagai hamba Allah di dunia yang fana ini adalah tempat kita bertanam, tempat kita berusaha dan beramal. Adapun kehidupan akhirat kelak itu kehidupan pembalasan dan perhitungan amal. Pembalasan dan perhitungan amal. Sudah tidak ada aman lagi ketika itu. Artinya, untuk mengumpulkan dan berusaha menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah dan dicintainya, sekarang saatnya kita beramal. <clears throat> sekarang saatnya kita beramal. Dan sungguh suatu kebahagiaan dan kemuliaan tersendiri ketika seorang hamba Allah diberi hidayah oleh Allah di atas al-haq istiqamah di atas kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan oleh Allah hidayah untuk beramal soleh dan demikian kondisi yang akan menyeret seseorang naudzubillahi min dalik, <clears throat> pada lembah kebinasaan kehancuran kerugian, azab <clears throat> kelak di hari kiamat adalah sebaliknya ketika seorang tersebut tidak mendapatkan hidayah dari Allah dan taufiknya. Beramal soleh. Istiqomah di atas al-haq. Dan beramal dengan amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru malah larangan yang Allah larang dikerjakan, naudzubillah, dan beramal tanpa dilandasi dengan ilmu kejahilan sekaligus segala apa yang dilakukan dan yang diperbuat yang diucapkan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka kita semua dibimbing oleh Allah Jalla wa'as dalam sekian ayat dan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sekian hadis yang sahih agar kita berjuang memohon kepada Allah diberi hidayah karena mahal dan mulianya hidayah tersebut yang hanya mutlak hak Allah. Yang hanya mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan hidayah cuman bukan hidayah yang hakiki. Rasul menyampaikan, menjelaskan memperingatkan, memerintah, melarang. Itu tugas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'alaina illal balag. Tidaklah kewajiban kami kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali menyampaikan hidayah yang ada pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidayatul irsyad wal bayan hidayah menasehati, memberikan petunjuk, menyampaikan bukan hidayah yang sifatnya merubah seorang yang sesat dirubah oleh Rasul menjadi orang yang taat kepada Allah. Tidak demikian. Seorang yang kafir dengan hidayah Rasul dalam pengertian hidayah hakiki menjadi muslim. Tidak seperti itu. Tapi Rasul menyampaikan. Rasul menjelaskan. Sejelas-jelasnya. Dengan penjelasan yang gamblang. Penjelasan yang mencakup untuk mengantarkan sosok muslim atau muslimah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bagi yang menjalani dan mengikuti dan mentaatinya. Tidak ada satu amalan yang menyebabkan seorang muslim atau muslimah masuk ke dalam surga Allah dan mendekatkan diri kepada surga Allah illa waqad lakum kecuali sudah diterangkan semua oleh Rasul kepada kalian oleh Islam, diterangkan semua oleh kalian dan tidak ada hal-hal yang bisa menjauhkan seorang dari neraka Allah, azab Allah, kemurkaan Allah illa waqad lakum. Kecuali sudah diterangkan semua. Ini tugas Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, betapa Rasul berharap paman beliau Abu Talib untuk mati dalam keadaan Islam. Dan beliau terus berupaya berjuang. Karena memang jasa Abu Talib sangatlah luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasul sangat-sangat berupaya berjuang berharap menyampaikan, menjelaskan agar mati dalam keadaan Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberi hidayah kepada Abu Thalib sehingga Allah terangkan dan jelaskan kondisi ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penjelasan dari Allah langsung innaka la tahdi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau tidak bisa memberikan hidayah terhadap siapa yang kau cintai. Tidak bisa. Tapi hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Meninggal dalam keadaan beragama agama nenek moyangnya. Bukan di atas Islam. Abu Talib. Hidayah hakiki hanya milik Allah. Dan di kisah yang lain bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menasehati, untuk menjelaskan, untuk menyampaikan agar masuk Islam. Salah seorang anak Yahudi <coughs> di kala itu dengan hidayah dari Allah masuk Islam. Upaya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar anak Yahudi ini masuk Islam seiring dengan takdir Allah, seiring dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Sahih Bukhari dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik kana gulamun Yahudi yakhdumun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fama ridha fama fama ridha dulu kata Anas bin Malik Gulam anak yang belum usia balik. <clears throat> nah, mendekati balik. Anak Yahudi. Anak Yahudi. Dia rajin membantu Rasul, yahdum. Anak ini yahdum Rasul. Membantu Rasul, menolong Rasul apa? Berkhidmah kemudian sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Kemudian Rasulullah datang menjenguknya, menziarahi anak Yahudi ini. Faqa'ada inda ra'sih. Duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah kepala anak ini. Faqala lahu aslim. Kata Rasulullah kepada anak ini, kalau bahasa kita, ayo masuk Islam. Ayo masuk Islam. Begitu. Usaha Rasulullah, upaya Rasulullah, perjuangan Rasulullah kepada anak ini agar masuk Islam. Anak ini baik. Fanazara ila abih Wahuwa indahu anak Yahudi ini ngelihat abi, ngelihat ayahnya. Ngelihat ayahnya gitu. Ya, seakan-akan ya apa ini? Boleh tak aku ikuti Abul Qasim? Boleh tak? Seakan-akan demikian yang terbesit di benak dia. Subhanallah. Tidak ya? Tidak ya? dari Allah turun. Apa kata orang tuanya? Orang tuanya Yahudi. Orang tuanya Yahudi. Tapi Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Taati oleh engkau wahai anakku. Nah dia tidak berani ngomong Rasul. Karena kaidahnya kalau dia bilang taati, taati Rasulullah, dia wajib beriman. Makanya enak aja mereka ngomong, ya Muhammad, ya Abul Qasim gitu. Makanya <clears throat> taati Abul Qasim kata ayah ini. Naam. Fa aslama. Masuk Islam dia. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah yang telah Allah selamatkan anak ini dari api neraka. Hidayah hidayah turun dari Allah Jalla wa'az kepada anak Yahudi ini masuk Islam. Langsung Rasul menyatakan Alhamdulillah yang Allah selamatkan anak ini dari api neraka. Dia bersyahadat, syahadatain. Dia bersyahadatain. asyhadu an la ilaha illallah na'am wa anna muhammadar rasulullah dalam riwayat Imam Nasai dalam Kubro. Naam. Ikhwati fid din. Rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Ini betul-betul sebuah kemuliaan, kebahagiaan yang nggak bisa diukur dengan dunia seisinya. Artinya kalau di, dibeli, diukur dengan harta. Harta selangit dan sebumi harta itu. Nah, tidak ada apa-apanya dibanding dengan masuk Islamnya dia, dapat hidayahnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, hidayah diperjuangkan minta kepada Allah agar Allah memberi kepada kita hidayah tersebut. Berjuang untuk terus dalam kehidupan itu seiring dan terus bersamaan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kenapa demikian? Karena sangat mungkin paginya dia mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. siapapun yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya siapapun yang Allah sesatkan, tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah. Naam. Oleh karena itu kembali kepada apa yang tadi saya katakan di awal. Sekarang waktunya. Al-yaum. Yaumul amal bila hisab. Wal ghad. Yaumul hisab bila amal. Kata Ali bin Abi Thalib, sekarang, hari ini, detik ini. Saatnya dan waktunya kita beramal kepada Allah. Kita beramal soleh kita berupaya, kita berjuang, kita berdoa agar istiqomah di atas al-haq, agar diberi hidayah terus taat kepada Allah beramal soleh. Terus seperti itu sampai akhir hayat kita. Sekarang ini waktunya. Karena sekarang tidak diperhitungkan amal itu. Bukan sekarang waktu perhitungan amal. Tapi nanti walghad di hari kiamat itu sudah hari perhitungan amal. nggak ada amalan lagi. Walghot yaumul hisab bila amal. Nanti hari kiamat sudah. Nah, nggak ada lagi amalan lagi di situ. Anak bermakanya keinginan tertinggi ya dari orang-orang yang meninggal itu hidup sejenak. Keinginan tertinggi dari orang yang sudah mati hidup sejenak untuk beramal soleh. Setelah dimatikan labas. Nah, karena demikian kan tidak mungkin. Gitu. Seperti itu. Makanya kata Umar bin Khattab, Hasibu qabla an hasibu Kalian koreksi, ayo kalian koreksi diri kalian apa yang salah. Ayo istighfar kepada Allah. Apa yang keliru? Ayo kita akui itu sebuah kesalahan. Jangan dipertahankan, jangan dibela, jangan berkelit dari kesalahan tersebut. Ayo istighfar kepada Allah, terus berdoa kepada Allah agar diampuni seperti itu. Yang memang hak di atas kitab wa ala fahmi salafil ummah kita perjuangkan, kita pertahankan sampai mati. Ya, sekarang ini waktunya gitu, hidup ini. Nah. Qobla antuhasabu. Sebelum nanti di hari kiamat diperhitungkan amalan tersebut. Sekarang ini waktu ngoreksinya. Sekarang waktu introspeksi diri. Ikhwati fiddin. Rahimani wa rahimakumullah hidayah. Selalu kita ucapkan dengan mudah di lisan kita. Hidayah selalu kita sampaikan. Naam. Dengan mudah dan kaum muslimin serendah apapun ilmu mereka tentang Islam kalau bicara hidayah mudah. Iya. Bulan nggak dapat hidayah dari Allah, mati begini. Nah, bulan dulunya kayak gitu, oh, hancur-hancuran. Begitu menjelang kematian, nah, tobat baik begini begini hidayah. Hmm. Kan kerap sekali kita mendengar Kita sering mendengar hal itu. Namun pada prakteknya seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa itu? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina kata Allah. Lanahdiannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang, berjihad di jalan kami kata Allah. Maka kami akan beri hidayah sampai kepada jalan-jalan kami kata Allah. Mereka yang berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh, semangat. Nah, di jalan kami, yaitu menjalankan, melakukan ketaatan kepada Allah. Menjalani apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dengan penuh ikhlas. Istiqomah Terus dia berjuang seperti itu. Apa kata Allah? Lanah Nahum subulana. Kami akan beri hidayah mereka itu menuju jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami, jalan-jalan Allah ya. Keriduan Allah, kecintaan Allah, kemuliaan dari Allah, derajat yang tinggi adalah jannatullah, surga Allah. Bagi siapa? bagi yang jahadu fina yang berjuang berjihad di jalan kami makanya <clears throat> Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan tentang ayat ini walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kata beliau wa afrodul jihad jihadun nafas wa jihadul hawa wa jihadul syaitan wa jihadul dunya ini dan jihad yang paling fardu kata beliau adalah menjihati nafsu menjihati hawa menjihati syaitan menjihati dunia Nah. Makanya mereka mereka yang jahadu fina itu nah semakin besar dan semakin semangat perjuangan mereka, jihad mereka dalam rangka taat kepada Allah, beramal soleh, istiqomah di atas al-haq dan terus melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dengan penuh ikhlas, semakin besar dan semakin banyak yang mereka lakukan, maka semakin besar hidayah yang Allah berikan kepadanya. Nah, begitu. Begitu. Nah, semakin besar hidayah dari Allah Subhanahu wa bagi yang perjuangannya sangat dari empat perkara tadi. A'zamuhum jihadan. Yang pertama disebutkan oleh beliau jihadun nafas. Oleh Ibnu Qayyim menjihati jiwa. Kenapa? Karena kata Allah, "Inna nafsa la ammar bisu." Illa man rahimah rabbi. Sungguh nafsu itu selalu menyeret pada perbuatan su kecuali yang dirahmati oleh Allah. Apa su itu? Sehingga kita wajib berjihad, berjuang untuk nafsu ini. Nah, ternyata su itu kata Imam Al-Baghawi al-maksiyah. Gitu loh. Al-maksiyah. Maka ya tentu kalau mau diberi hidayah oleh Allah perjuang sampai titik darah penghabisan, berjuang maksimal semaksimal mungkin untuk melawan kemaksiatan kepada Allah. Segala ucapan, perbuatan atau keyakinan yang <clears throat> mendatangkan murka dari Allah yang mengandung nilai dosa yang mendatangkan azab dari Allah, siksa dari Allah, maka diperangi, ditinggalkan, dijauhi, dihindari. Kalau mau, kalau ingin diberi hidayah oleh Allah menuju jalan Allah, surga Allah. Nah. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Poin pertama ini adalah poin yang betul-betul menyeret seorang itu pada neraka Allah. Poin memperturutkan nafsu. Ya. Makanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid dakhalan nasun nara min salasati abwabin manusia masuk ke neraka itu lewat tiga pintu yang pertama babu asyubuhat bab pintu syubuhat kerancuan dalam beragama penyimpangan dalam akidah penyimpangan dalam manhaj ini syubhat yang cenderung pada poin yang kedua tadi yang Ibnu Qayyim sebutkan wa afdhul jihad dan sefardu-fardunya jihad adalah jihadul nafas wa jihadul hawa ini menjadi hawa kenapa karena syubhat ini kata beliau rahimahullah itu turi itu syakan fiddin berdampak berbuah berakibat yaitu ragu-ragu terhadap agamanya. Mana ada dari mereka yang ahlul ahwa, ahlul bid'ah, yang punya dalil yang kokoh akan hawa, hawanya mereka dan bid'ah mereka tidak ada. Tidak ada semuanya serba keropos. Iya. Hey nggak punya pegangan yang kokoh dan selalu dalam keadaan bimbang ragu karena nggak punya pijakan yang kokoh beda dengan ahlu sunnah nah Al-Qur'annya jelas sunnahnya jelas sahabatnya jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan dunia akhiratnya dan kekokohannya itu gamblang jelas dan direkomendasi oleh Allah gitu dan Rasulnya naam direkomendasi dan diperintah. Agar betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu di atas pemahaman salaful ummah. Sekian ayat, sekian hadis yang menghasung umat Rasul, menghasung hamba Allah agar benar-benar nah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu seperti yang mereka para sahabat jalani, ikuti, terapkan keimanannya, amalannya, kan seperti itu. Nah, <clears throat> sehingga kokoh, kokoh, tidak mungkin ragu. Apanya yang ragu? Ayatnya jelas, hadisnya jelas, Beda dengan mereka. Kalau mereka pakai ayat, pemahamannya yang batil. Nyimpang. Kalau mereka pakai hadis, dipahami sendiri. Atau ketuanya lah, pimpinannya. Kalau seandainya pakai ayat atau hadis. Sehingga orang jadi bingung, jadi ragu. Gak ada <coughs> kekokohan. نعم As-sabiqun al-awwalun kata Allah minal muhajirina wal ansor walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda jannatin tajri tahtahal anhar. As-sabiqun al-awwalun mereka yang awal-awal masuk Islam dari kalangan sahabat mereka yang mengikuti bayatul ridwan minal muhajirin wal ansor ini firman Allah dari kalangan sahabat muhajirin dan ansor Walladzina taba'uhum bi ihsan dan orang-orang yang ikuti mereka setelah itu dengan baik, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Siapa yang Allah ridhoi? as al awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Ini yang diridhoi oleh Allah. Sudah wa a'addalahum wa a'addalahum jannatin tajri tahta al-anhar. Sudah diridhoi oleh Allah dan mereka oleh Allah dijanjikan, dipersiapkan oleh Allah jannah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Siapa itu? As-sabiqunul awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Ini. firman Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini. La raiba fihi abadan. Waman yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi matawallah wa nuslihi jahannam wa sa'at masiram. Kata Allah, "Wa man yushakikir rasula" Barang siapa yang yushakik, yukhalif, menentang Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas baginya petunjuk tentang haramnya menyelisih Rasul dan wajibnya taat kepada Rasul, Nah, kemudian mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin, maka kata Allah, nuwallihi matawallah. Kami palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam. Wa saat masyirah. Dan kami jebloskan ke jahannam. Jahannam sejelas-jelas tempat tinggal. Bagi siapa? Bagi yang yusyakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin. Orang mukmin secara umum nah, yang paling berhak mereka adalah para sahabat Nabi saw Makanya <clears throat> penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka yang mengaku Al-Qur'an Sunnah, Al-Qur'an Sunnah itu tidak merujuk kepada sahabat. Ini keroposnya. Ini salahnya. Nah, Allah sudah meridhoi sahabat dan diperintah untuk mengikuti dan ancamannya berat kalau nyelisih mereka. Nah, oleh karena itu tiga pilar ini nggak bisa dipisahkan. Tiga pilar itu tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Meninggalkan salah satunya, dia telah mengikuti hawa. Dia telah sesat. Dia akan binasa. Apa itu tiga pilar? Al-Quran, Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu di atas pemahaman salaful ummah. Mau mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Sunnah, hancur, binasa. Mengikuti sunnah dan mengikuti Al-Quran, hancur, binasa. Mengikuti Al-Quran dan sunnah, tidak mengikuti pemahaman sahabat, hancur, binasa. Karena mereka sudah diridhoi oleh Allah dan diperintah untuk mengikuti mereka dalam beragama, dan mereka paling paham tentang agama Allah. Mereka murid-murid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu nyampe ke kita melalui mereka itu pasti melalui sahabat, tabiin dan seterusnya. Siapa yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita perjuangkan. Kita perjuangkan. Nafsu kita, kita kalahkan. Nah, kita geluti, kita tundukkan. Dengan apa? Dengan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Hawa. Kita berantas, kita tolak kita tinggalkan, kita perangi dengan apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah dan ikhlas. Dan ikhlas. Hanya untuk Allah. Manusia, kata Ibnu Qib tadi, <coughs> masuk ke neraka lewat tiga pintu. Pintu pertama, pintu syubuhat yang melahirkan apa? Kerancuan dalam agama ini. Kebimbangan, kebingungan. <clears throat> yang kedua, babu syahwat. Manusia masuk neraka lewat pintu kedua, pintu syahwat. <clears throat> ini yang berkaitan dengan nafsu tadi. Naam. Syahwat kita harus kita tunduk oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh amalan, oleh sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kita terkalahkan dengan syahwat kita sehingga liar dan brutal. Naam. Yang pada intinya syahwat ini di dua hal yang terbesar menimpa umat Rasul SAW, Alaihi Wasallam, wanita dan harta. Ini terbesarnya syahwat yang bisa menghancurkan sosok muslim atau muslimah. Kenapa? Kata beliau, karena syahwat ini melahirkan apa? Melahirkan mendahulukan syahwatnya ketimbang kecintaan dan keriduan Allah. Demi syahwatnya dia tinggalkan apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Ini dampaknya. Hmm. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, segala maksiat kepada Allah harus dikanter dengan ketaatan kepada Allah. Dengan melakukan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Karena kehidupan itu terus seperti itu kita ini. Kehidupan kita terus seperti itu. Tidak mungkin seorang yang menyatakan kami beriman, sebenar-benar iman, kemudian tidak diuji oleh Allah, gak mungkin. Makanya kata Rasulullah SAW, wa ma baqiya dunya illa bala'un wa fitnatun. Jangan. Wa ma baqiya dunya illa bala'un wa fitnatun. Tidak tersisa di dunia ini kecuali balak dan fitnah. Ujian dan fitnah ini yang ada terus hidup itu beriringan dengan itu. Siapapun yang berusaha untuk taat kepada Allah, siapapun yang berusaha untuk istiqomah di atas al-haq, siapapun yang berusaha untuk <clears throat> beramal soleh, itu selalu beriringan dengan ujian. Ini. Diuji oleh Allah akan kejujuran imannya dia. Sehingga Rasul sebutkan Inna syadal bala al-anbiya Thumma sholihun, Thumma al-amsal fal-amsal Yubtala rajulu ala hasabi dini fa in kana fi dinihi salaba zida fil bala. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, ujian yang paling berat yang Allah timpakan para nabi. Para nabi, yang terberat ujian yang Allah berikan para nabi. Kemudian orang-orang soleh, sahabat-sahabat nabi. Kemudian tumal amsal fal amsal kemudian di bawahnya dan di bawahnya. Seorang itu diuji, kata Rasulullah, sesuai dengan kadar agama dia. Semakin dia kokoh dan istiqomah memegang al-haq di atas al-haq di atas sunnah semakin ditambah ujiannya. Nah, makanya nah, kita tidak bisa menghindar dari ujian ketika kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memang harus persiapan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dan Ibnu Jauzi menyatakan Eh, kita harus mempersiapkan diri memang hidup ini. Mempersiapkan hidup ini untuk menghadapi ujian tadi. Untuk menghadapi ujian tersebut hidup ini. Oleh karenanya, ikhwati fitin rahimani wa rahimakumullah. Pintu yang kedua, pintu syahwat pintu syahwat yang akan melahirkan yang akan berdampak mendahulukan syahwatnya ketimbang kecintaan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus berjuang untuk menghadapi itu semua. Maaf, Fitnah yang terus yang terus muncul terkait syahwat itu tadi itu terbesarnya wanita dan harta sampai Rasul katakan <clears throat> innalikuli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal setiap umat ada fitnahnya dan fitnah yang menimpa umatku harta lewat pintu syahwat inilah syaitan naudzubillah memperdaya hamba Allah ini sehingga menyeret pada neraka naudzubillah min dalik sehingga harus kita perjuangkan harus kita lawan yang ketiga babul ghadab bab al ghadab manusia masuk neraka lewat pintu ghadab yaitu emosional yang tidak terkendali. Kenapa demikian? Karena ini akan melahirkan permusuhan sesama makhluk Allah. Akan melahirkan permusuhan sesama makhluk Allah ketika tidak bisa mengendalikan emosinya, amarahnya. Makanya ketika sahabat datang ke Rasulullah, Ya Rasulullah ausini, apa kata Rasulullah? La takhdub. Ya Rasulullah, <clears throat> nasihati aku, jangan kau marah. Tanya lagi, Ya Rasulullah, nasihati aku. Lah, la takhdub. Jangan kau marah. Diulang. Farad dada Rasulullah ulang-ulang. Jangan kau marah. Makanya emosi yang bukan pada tempatnya dan yang melampaui batas yang tidak terkendali ini akibatnya naudzubillahi min dalik. Kembali kepada apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yaitu wa afradul jihad <clears throat> sefardu-fardunya jihad perjuangan <clears throat> adalah jihadun nafas wa jihadul hawa wa jihadul dunia. Itu yang ketiga. menjihati dunia. <clears throat> nah, menjihati dunia. Ikhwati fid din. Rahimani wa rahimakumullah. Rasul menyatakan ad-dunya sijnul mukmin, wa jannatul kafir. Dunia itu sijnul mukmin, Kalau diterjemahkan leksikal, penjara bagi orang mukmin dan jannahnya orang kafir itu dunia. Coba mau lihat kenapa kalau sudah kayak gini. <clears throat> kan ya? Mau kita terjemahkan kayak apa ketika Rasul menyatakan subhanallah dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Nah, eh, iya betul penjara dalam pengertian orang-orang pada terlena dengan dunianya larut dengan maksiatnya, lalu dengan, larut dengan amalan-amalan yang tidak ada faedahnya, dia takut kepada Allah. Nah, dia ibadah kepada Allah. Orang-orang yang bebas mereka mencari dunia, nggak tahu itu haram, nggak tahu halal, nggak tahu apa, pokoknya sedapatnya sudah. Dia ndak. Dia takut kepada Allah. Ndak, ini haram, ndak. Orang-orang pada tidur lelap, dia sholat. Karena waktunya sholat. Apakah sholat wajib maupun sholat sunnah yang mulai atau witir minimal bagi yang <clears throat> safar. <clears throat> Orang-orang pada muakan sakartnya mereka. Pokoknya muakan apa nggak tahu itu ya yang haram atau yang halus dimakan semua dia ndak. Dia selektif. Ini haram ndak. Ini haram ndak. Orang-orang pada kikir pelit dengan hartanya, dia tidak dikeluarkan bukan punya dia. Harta itu sebagian punya orang lain, punya hamba Allah yang lain. Dikeluarkan. <clears throat> ya kan? Orang-orang pada sibuk dengan cocok tanamnya, dia dipanggil untuk sholat berangkat. Ah, iya, itu penjara maksudnya demikian. Nah, gitu loh. Tidak di los. Bagi orang kafir, los. Wis embuh, mau apa dia? Berbuat ini, usah karpe. Mau makan babi atau apa, wis, eh, ada peraturannya, enggak ada anu bagi mereka. Naam. Seperti itu sudah jannahnya, jannahnya, kesenangannya mereka. Lah, mukmin ndak. Ini apa haram ndak? Ini haram ndak? Ini haram ndak? Ini haram ndak? Ini halal? Iya. Terus secukupnya. Nah, ada itunya. Hmm. Ada itu kenapa? Karena dia Sadar kalau sampai anak ini hir semangat pol dalam mencari yang mubah, yang boleh oh, sampai itu dia tahu akan menyebabkan gundah gulana resah. Nah, sehingga ya sudah diterangkan Wa laila libasa wa ja'al nahara ma'asya. Khalas. Jadikan malam sebagai istirahat, siang cari maisha. Nah, ketika dipanggil sholat, pulang, sholat. Nikmat. Itu penjara maksud demikian. Iman, tauhid, taat kepada Allah, diatur gitu loh. Tidak boleh ini haram, ini makruh, ini maksiat, ini melampaui batas, ini zolim, ini dusta, ini hasad, ini dilarang, tahan. Terpenjara dia. Ini yang wajib dikerjakan. Nah, ini yang sunnah dikerjakan. Ini yang halal dimakan. Ini jangan, ini jangan. Enak, semua serba dalil, serba hujah. Itu sijnul mukmin. Nah, makanya harus diperangi wajihadu dunia. Wajihadu dunia. Nah, menjihati dunia ini. Jangan sampai la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai menyebabkan kalian lalai dari ibadah kepada Allah, dari zikir kepada Allah, apa itu harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dunia adalah perhiasan. Makanya <clears throat> nikmat bagi seorang wanita nikmat bagi seorang suami ketika dia si wanita tersebut menjadi wanita yang solihah wanita yang belum nikah misalnya dia solihah itu perhiasan terbaik di dunia ini. Kenapa belum menikah ya? Karena belum ada jodohnya, belum dapat jodoh dari Allah SWT. Tapi dia sebagai wanita yang solihah, berarti dia perhiasan terbaik di dunia ini. Wanita yang sudah berkeluarga, punya suami, menjadi istri yang solihah, berarti dia menjadi perhiasan terbaik di dunia ini. Kan mungkin kalau orang awam, nah aku kepingin beli emas. Iya tak ya, berapa sekilo? <laughs> di kalungkan apa sekilo? Oh, ini bangga dengan beras itu. Aku juga mau beli <clears throat> permata berapa? Dua kilo. Terus jalan di pokoknya di punggung wis tak ikat ke punggung. Nah, berlian dia apa? Taruh di telinga, kepala apa? Nah, dikira itu adalah perhiasan yang sebenarnya bukan. Perhiasan yang termulia itu adalah wanita yang solihah. Dan seorang suami ketika diberi oleh Allah istri yang solihah, dia telah mendapatkan ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, ketentraman hidup. Yes. Dapat semua sudah. Kenapa? Karena perhiasan terbaik di dunia sih. Jadi terbaik betul. Dan wanita gampang, mudah pol untuk menjadi wanita yang solihah. Nah, gampang sekali. Apalagi salafi ahlu sunnah. Rasul katakan, Iza sholatil mar'a khomsaha, wa sobat syahroha, <coughs> wa hasonat farjaha, wa aqa'at zawjaha kilalaha, udhulil jannah min ayi wa syit. Ketika seorang istri sholat lima waktu, gampang. <clears throat> dia tahu hukumnya dan mudah bagi dia. <clears throat> Ketika seorang istri puasa di bulan Ramadan, bagi dia mudah dan enak aja menjalankannya. Aman. Ringan. Ketika seorang istri <clears throat> menjaga kehormatannya. Tambah mudah lagi. Hmm, pakai cadar semua. Ditutupi semua. Iya kan? Untuk menjaga kehormatannya mudah. Pol. Bismillah. Ketika seorang istri taat pada suaminya. Ini. Nampaknya yang butuh perjuangan dari sang istri. Poin keempat ini nampaknya yang memang butuh jihad bagi istri. Iya kan? Sholat lima waktu sahel. Puasa Ramadan sahel. Udah. Jaga kehormatan udah, Taat pada suami dalam perkara yang baik ini. Kalau istri sudah melakukan empat ini kata Rasulullah dengan benar dan ikhlas, sampaikan. Sampaikan silahkan masuk jannah, masuk surga lewat pintu mana yang kau inginkan. Apakah nikmat? Apakah mulia? Sangat benar kalau dikatakan perhiasan termulia. Oleh karena itu, nah kita kan kepingin seperti itu para suami ini. Nah, dengan cara menjihadi dunia ini, Gimana caranya supaya dunia ini kita jihad, kita perangi untuk tidak terperdaya dengan gemerlapan dan glamornya dunia ini, untuk tidak terprosok, terjerembab dalam kubangan maksiat kepada Allah, naam dan kemurkaan Allah, terus jalankan perintah Allah, jauhi larangannya, jalankan perintah Rasul, jauhi larangannya, ikhlas kepada Allah terus seperti itu. Didik istri dan anak-anak kita. Sehingga kita dapat di dunia yang sebenarnya tadi. Perhiasan yang terbaik tadi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dunia <clears throat> jika tidak bisa meletakkan pada porsinya menjadi bumerang bagi dia. Dunia kalau tidak dijihati dengan perjuangan yang semangat dan ikhlas kepada Allah, bumerang bagi dia. Makanya Rasul sebutkan badiru bil a'mal segera kalian beramal soleh. Amalan yang mengandung nilai ikhlas kepada Allah dan amalan yang benar mencocoki sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum apa kata Rasulullah? Fitanan. Sebelum kalian terperosok dalam kubangan fitnah. Sebelum kalian terjerembab dalam lembah fitnah, ayo beramal soleh. Segala amalan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah dan ikhlas kepada Allah. Itu amalan soleh. Sebelum apa? Tergilas oleh fitnah tadi. Karena fitnah itu kata Rasulullah Ibaratnya kaki lailil muzlim. Ibaratnya potongan malam gelap gulata, samar, naam, dan sambarannya dahsyat. Fitnah itu. Sehingga yusbihu rajul mu'min wa yumsi kafir, wa yumsi mu'min wa, yum, wa yusbihu kafir. Sehingga orang itu di waktu pagi dia mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Kenapa demikian? Kenapa sampai seperti itu? yabi'u dinahu bi'arudin minad dunya karena dia jual agamanya dengan potongan bagian dari dunia ini demi kedudukan di masyarakat dia korbankan agamanya demi harta dia korbankan agamanya dijual agamanya demi gengsi untuk menerima al-haq, untuk menerima nasihat, gengsi. Dia jual agamanya. Arab itu bukan sekedar harta benda, uang, bukan. Tapi jah masuk kedudukan. Ingin ketenaran, ingin diangkat, Naam, na'udzubillah min dalik. Tidak siap hidup sebagai hamba Allah. Biasa nggak siap. Inginnya di atas terus pemimpin atau yang semisalnya gengsi. Ya salah-salah harus dilakukan dibela sampai dusta-dusta segala, sampai dolim-dolim segala sudah dilakukan demi mempertahankan dunianya. Dia jual agamanya demi mempertahankan posisinya naudzubillahi min dzalik. Hmm, ya kan? Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Kita hidup yaitu yang kita harus jalani jihad dunia. Nah, makanya Syekh Mubil rahimahullah rahmatan wasiah. Berapa kali dan berapa banyak dirayu dirayu diberi sumbangan iki iku wis hasil sumbangan yang jumlahnya nggak sedikit ya kawan. Tapi yang nyumbang itu bukan ahlu sunnah dari kalangan hisbi dan ada tendensi lain. Ditolak mentah-mentah. Sampai kata Syekh Rabi, hafizahullah, mukbil. Ad-dunya tahta rijlaih. Syekh Mukbil kata Syekh Rabi, dunia di bawah telapak kakinya. Injak-injak sama dia. Hmm. Dia faham, diberi hidayah oleh Allah. Kalau sampai diterima sumbangan itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, an-nafsu majbulatun liman ahsana ilaiha. Jiwa itu akan diciptakan akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Lah, diterima sumbangannya ini ini tuh ya her ya her ya her ya. Nah, nah kondisi dia tahu di nyimpang, Nah, beranikah dia mentahdir memperingatkan umat dari penyimpangan itu? Berat, karena kecenderungannya apa? Akan membalas budi. Tinggalkan. Illa ayasya Allah. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah. Mereka gigi dalam perkara ini. Allahumma barik. Syah Albani, Syah bin Bas, Syah Mugbil, Naam, rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Kuduah betul mereka ini. Naam. Kibarul ulama. Naam mereka ini betul-betul Masya Allah. Da'i murabbi. Rahimahullah. Rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Ikhwati fid din. Rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir jihadus syaiton. Nah. <clears throat> Menjihati syaiton. Itu afrodul jihad. Kenapa demikian? Karena setan pasti pasti mengajak pada yang jelek. Pasti merusak ibadah hamba Allah. Pasti mengacak-acak, pasti membuat makar. Wih, sudah, itu tugasnya setan. Sampai iblis la'anahullah bersumpah Wabi'izzatika, La aghwiyannahum ajma'in illa min ibadika minhumul mukhlasin kata iblis kepada Allah demi keagungan engkau ya Rob aku akan sesatkan semua hambamu sudah itu sudah nah syaitan syaitan itu putus asa menjadikan orang-orang jaziratul, Arab menyembah berhala. Tapi syaitan tidak putus asa untuk terus membuat kekacauan dan permusuhan dan gesekan sesama makhluk Allah. Tahrish. Bainahum. Nih. Makanya kalau lihat kondisi ya Allah. Kalau boleh kita katakan. Ya kangen. Paling tidak kangen rindu akan kebaikan dan kemuliaan ilmu faidah Syekh Mubil, Syekh Albani, Syekh bin Bas, yang lain. Betul-betul mereka ini kutuah. Masya Allah. Artinya betul-betul seorang alim ahlu sunnah wala nuzaki ala Allah ahada Allah yuzakuhum a'maluhum na'am alladhi yuzakuhum a'maluhum yang mentazkiyah mereka amalan mereka para masyayikh tadi makanya ulama dan tulabul ilm pemuslimin di dunia ini semua menyatakan Syekh Mubil rahimahullah, Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah. Syekh bin Bas rahimahullah seperti itu semua. Mendoakan. Karena hidupnya mereka mengukir sejarah baik. Ikhwati fiddin <clears throat> rahimani wa rahimakumullah jihadus syaitan Iblis tadi bersumpah, aku akan sesatkan ya Rob semua demi keagungan kau, hamba-hambamu. Kecuali dari hambamu yang ikhlas. Nah itu mundur Iblis. Yang ikhlas. Makanya setiap kali kita majelis kan selalu ikhlas, ikhlas, ikhlas. Seperti itu. Naam. Sehingga dengan cara dan upaya yang beragam, setan itu terus menggoda anak cucu Adam. Terus upaya menyesatkan. Terus upaya untuk menjadi teman mereka di neraka. Makanya kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu <clears throat> Udkulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutwati syaitan innahu lakum aduwum mubin Wahai orang-orang yang beriman kata Allah Udkhulu fis silmi kaffah hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara utuh, secara total, secara paripurna. Jangan kau tinggalkan sesuatu dalam ucapan dan amalan kita dan keyakinan kita ini illal Islam yastawibuhu kecuali Islam yang menjadi payung, Islam yang membimbingnya, Islam yang mengarahkan, Islam yang menjelaskan, seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sungguh luar biasa. Seruan Allah bagi orang-orang beriman. Ya ayuhalladzina amanu, Bukan ya ayuhan nas. Udkhulu fi silmi kafah. Kalian masuk ke dalam Islam secara utuh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum azuwum mubin. Karena setan itu bagi kalian musuh yang paling nyata. Itu pasti. Itu pasti. Nah, apa langkah-langkah syaitan ini yang harus kita ketahui? Kan begitu. Agar kita tidak mengikutinya. Kita membuat taming. Menjadikan taming. Agar kita tidak jerembab ke dalam dan tidak mengikuti ke, eh, langkah-langkahnya syaitan langkah-langkah syaitan itu ialah ah, diantaranya. Syekh Utsaimin bicara panjang dalam tafsir ayat ini. Segala upaya meninggalkan kewajiban apa yang Allah wajibkan itu langkah-langkah syaitan. Nah. Segala upaya untuk berbuat maksiat kepada Allah dan dosa itu langkah-langkah syaitan. Dan syaitan, na'udzubillah, itu mengemas sesuatu yang baik, sesuatu yang syar'i, sesuatu yang sunnah, sesuatu yang mulia, dikemas oleh syaitan tampak jelek, tampak buruk sehingga orang-orang pada menjauhi dan menghindari dan meninggalkan. Jelas-jelas sunnahnya, jelas-jelas syar'inya, jelas-jelas pahalanya, jelas hmm, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Nah, oleh setan dikemas kepada anak cucu Adam ini dikemas. Nah, itu Ya, nah, tak, nah itu anu itu apa namanya? Agama apa itu kok baru? Tidak nah, pernah kita dengar kakek-kakek kita kayak gitu. Itu agama apa tuh kok eksklusif? Nah, kok seperti itu? Umur-umur tidak pernah kayak gitu. Itu apa itu kok? Sholat jamaah softnya kok rapat? Geli, kaki kita geli. Nah, itu Kok pakai celana di atas mata kaki ya, eh, kebanjiran aja. Dan nggak rapi, jorok. Nah, itu pakai jenggot kayak kambing aja. Dikemas buruk gitu loh. Sesuatu yang syar'i yang sudah dikemas ditampakkan tampak buruk. saya orang-orang hobi Orang-orang menjauh. Berarti termakan hanyut dengan langkah-langkah syaitan. Itu loh. Itu. Wah sesuatu yang maksiat, pol oh, maksiatnya. Sesuatu yang menyelisih syariat, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dikemas tampak baik. Orang-orang berbondong-bondong, ribuan yang ikuti, ribuan. Dari mana? Sana, Allah. Di situ ada penjelasan. <laughs> Penjelasan apa? Itu wah, Bu hai apa? Banyak sekali. Oh, yang hadir ribuan. Lah ya apa? Apa yang dijelaskan? Wah, hebat. Apa? Lucu. La ilaha illallah. Itu ternyata ya lucu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tahun. Itu. Iyalah agama kok gaya lucu-lucuan ya apa sih? Tapi yang ikuti banyak. Kenapa? Karena suatu yang melanggar syariat yang masyarakat atau menyelisih syariat itu dikemas apa baik. Uh, uh, pengikutnya anu, gak mungkin salah kape, anu anu, terus itu diolah. wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Nah, sungguh dia musuh yang paling nyata. Ya apa kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kiat-kiatnya menuntut ilmu syar'i dengan penuh ikhlas hanya untuk Allah. Ya apa kiat-kiatnya sibuk dengan sunnah. Ya apa kiat-kiatnya lakukan kebaikan sekecil apapun yang dinilai kecil oleh manusia, lakukan. Sampai Rasul katakan, itakun naro walau bisik kita merutin. Kau bentengi dari api neraka. Walaupun kamu bersodoko dengan sebilah kurma. Kurma satu separuhnya. Sampai seperti itu. Saking jangan sampai ngeremehkan hal yang baik gitu loh. Sekecil apapun. Kalau kau nggak mampu untuk bersodoko dengan sebilah kurma, dengan ucapan yang baik, itu sodokoh. Lah ini semua akan mengkanter biiznillah. Yaitu dari langkah-langkah syaitan tadi. Dan insya Allah ta'ala kita lanjutkan. Bismillah. Nanti setelah maghrib. Bagaimana syariat menghasung kita berjuang terus. Untuk mendapatkan hidayah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilahi la'an. Astaghfirullahaladzim. Walhamdulillahirrahmanirrahim.